بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكريم الوهاب الجواد اللطيف وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا ربنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا يا ربنا بالحلم واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك علما نافعا وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى عين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا رب أن اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, para pemirsa, pendengar, dimanapun anda berada, Alhamdulillah, kenikmatan terus dan terus dikaruniakan oleh Allah kepada kita, yang kita tidak mampu dan tidak akan bisa untuk menghitungnya. Maka sebagai uh, hamba yang sadar akan nikmat dan karunia Allah, maka hendaknya kita memperbanyak syukur dan syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang ingat untuk menuntut ilmu, belajar untuk semakin dekat kepada Allah dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam kemuliaan dan semoga Allah menjadikan hiburan kita yang sesungguhnya di tempat semacam ini. Ada seorang hamba hiburannya benar-benar kemuliaan dan kebaikan. Sementara ada hamba Allah kalau ingin berhibur, menghibur dirinya harus melakukan kemaksiatan dan itu adalah senang sesaat. Tapi Anda hamba yang menemukan halawatul iman seperti disabdakan Nabi, manisnya iman adalah jika hamba tersebut di saat melakukan kebaikan dia merasa senang. Sehingga kalau ketinggalan pun merasa susah. Seperti ada di antara hamba-hamba Allah yang rindu menghadiri majelis semacam ini. Segala kesibukan ditinggalkannya. Bahkan di suatu ketika, di saat ia tidak bisa menghadiri tempat semacam ini, yang ada di dalam hatinya penyesalan. Sehingga hadirnya di tempat ini adalah kenikmatan. Dan yang sudah menemukan kenikmatan di saat menghadiri majelis yang semacam ini. Bersyukurlah karena tanda Anda adalah ahlinya ahlinya majelis yang sesungguhnya. Dan majelis ini disebut oleh Allah oleh Rasulullah sebagai taman surga. Artinya yang merasa senang, tentrem berada di tempat semacam ini, dia adalah ahli surga. Dan bagi siapapun yang masih gundah, merasa tidak nyaman, jasadnya di sini, pikirannya kemana-mana, atau mungkin ingin segera meninggalkan tempat semacam ini, ketahuilah Anda pun sudah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmat bisa hadir di tempat ini dan sekarang memintalah kepada Allah ya Allah jadikanlah hiburanku di tempat mulia semacam ini dan harus kita tata hati itu yang mengajak keluar dari tempat mulia ini kita tata kita fahamkan tentang kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Baik, sebelum kita membaca hikamnya Ibn Asakan dari kita seperti biasanya kita akan baca mensyarai atau menjelaskan tentang makna-makna yang dituangkan dalam kalimat-kalimatnya Imam At-Tibai. Akan tapi khusus malam ini karena kita dihadapkan kepada satu kegiatan fitnah fitnah besar maka bagaimana mengantisipasi fitnah tersebut agar kita tidak menjadi orang yang terfitnah di dunia hingga akhirnya kita pun akan menjadi hamba yang mendapatkan fitnah di alam barzah, fitnah di padang masar dan fitnah nanti di akhirat. Fitnah tersebut adalah acara yang diadakan yang digelar oleh negeri kita. Kita harus sebut itu fitnah. Yaitu pemilihan-pemilihan, apakah pemilihan caleg ataupun pemilihan presiden. Ini adalah fitnah untuk umat Islam. Yang jelas cara yang dianut bukan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini di saat kita melangkah kita sudah pada kesalahan. Pun demikian, kita tidak boleh setelah kita melangkah yang salah, jangan sampai langkah berikutnya juga masih salah. Sistem pemilihan yang ada di negeri kita ini adalah bukan sistem syuro yang diajarkan oleh Nabi. Syuro adalah berkumpulnya orang-orang yang punya wawasan, berakal, punya ilmu, ngerti kemaslahatan umat, kenal Allah, berkumpul untuk memilih orang yang bakal dipasrai kekuasaan atau kewajiban. Apakah itu presiden atau khalifah atau apa saja. Akan tapi yang kita anut bukan itu. Dan sudah ada di negeri kita. Yang kita anut adalah demokrasi. Sehingga tidak beda antara otaknya orang yang mohon maaf. Sehari sadar, sehari gila. Sehari taat, sehari maksiat. Dengan orang baik yang dengan kecerdasannya, dengan ketulusannya, dengan kekhusuannya dianggap sama itu semua. Ini yang harus kita fahami dan kita yakini bahwa sistem ini sudah salah. Kalau ini tidak kita yakini bahwasanya ini salah, kita tidak akan bisa membuat perubahan di masa depan nanti. Dan cara yang salah ini sudah terjadi. Bagaimana kita? Memang kalau kita bisa merubah-merubah akan tapi untuk membuat perubahan pun perlu proses yang panjang. Dalam keadaan salah pun kita harus mengambilnya. Kita harus istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah bahwa sistem yang kita anut ini adalah salah. Dan di saat kita mengatakan salah bukan kita menentang pemerintah, justru ini akan membangun pemerintah. Sebab pemerintah yang baik akan selalu menim, men, siap menerima kritikan. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sangat senang kalau dikritiki beliau. Maka kalau ada penguasa yang tersinggung dengan hal-hal ada kritikan yang membangun, maka perlu ditanyakan bagaimana dia bisa menjadi pemimpin. Jadi kritikan itu benar. Kita tidak menghujat presiden, kita tidak menghujat wali kota, kita tidak menghujat gubernur. Kita menjelaskan bahwasanya sistem pemilihan yang dianut ini adalah tidak benar. Dan harus kita yakini itu. Dan tidak usah dipoles dengan kalimat demokrasi Islam. Nggak ada itu. Yang ada dalam Islam adalah syuro. permusyawaratan yang orang-orang bijak. Anda bisa menyaksikan bagaimana kerancuhan, kerancuhan lihat. Pemilihan yang dilaksanakan pada akhir-akhir ini. Sehingga lihat berapa banyak kemubadiran yang dihadirkan. Gambar dipajang di mana-mana yang merusak pemandangan kota. Kita tidak tahu siapa dia dan uang yang dikeluarkan dan macam-macam. Dan lima tahun yang lalu kita juga masih ingat apa akibat dari itu semuanya. Sehingga semacam perjudian ini. Orang sudah pokoknya membayar habis-habisan. Hayalannya sebelum menjadi dia jadi. Sehingga dia bisa membayar apa saja. Apa yang terjadi setelah itu? Karena memang sistem yang dianut, cara yang dianut bukan cara Islam. Maka tentu ada madorot-madorotnya. Ini yang harus di, di, diyakini dan difahami. Biarpun Anda menganut itu. Biarpun Anda harus ikut karena negaranya semacam ini. Sebab kalau kita tidak bangun keyakinan semacam ini, kita tidak akan menuju perubahan itu. Baik. Kemudian apapun bentuknya negeri kita menganut ini. Undang-undang negeri kita dan berat apa? Cara pemilihan di negeri kita semacam ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena sistem ini sudah dianut mau tidak mau kita harus ngikut. Kalau tidak ngikut kita akan ditinggal. Maka di saat kita harus memilih, memilih. Karena pemilihan semacam ini adalah untuk mengangkat seorang pemimpin atau seorang wakil yang bisa bakal menyelesaikan permasalahan umat. Hasilnya seperti itu. Akan tapi yang menjadi masalah apakah semua yang pengen jadi wakil atau pengen memimpin itu orang yang pantas dan layak dan bisa menyelesaikan urusan umat atau tidak? Atau mereka adalah juga problem dalam umat itu sendiri? Kita tidak tahu. Maka ini yang harus kita pahami bahwa apapun bentuknya kita harus ngikut. Dan tidak salah jika ada fatwa-fatwa para ulama, kita harus memilih umat Islam. Kita harus memilih. Maka karena kita harus memilih, maka sekarang kita akan hadirkan bagaimana cara kita memilih yang benar supaya kita tidak masuk bab dosa, masuk bab kemaksiatan. Ada satu hal yang dilupakan oleh negeri ini. Untuk mengangkat pemimpin berusaha dengan akal tenaganya, tapi dia lupa menyambung hati kepada Allah. Maka sebelum takut kami lupa bahwa kewajiban kita bersama setiap saat khususnya di malam menjelang pemilihan nanti Menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusanmu kepada Allah. Bersolat hajat kemudian istikharah, minta agar Allah memilihkan kepada kita untuk kita pemimpin yang baik. Dan tanyakan kepada orang yang berjuang, Allahu Akbar, sudahkah melakukan yang demikian ini? Ini yang harus kita hadirkan. Semua punya kewajiban dari umat la ilaha illallah di malam itu untuk menengadahkan tangan memohon kepada Allah untuk untuk dibarengi dengan dari air mata memohon kepada Allah, ya Allah kirimkan kepadaku pemimpin yang soleh ya Allah. Bingung-bingung ya Allah, tapi engkau tidak pernah bingung. Pilihanmu pasti tepat ya Allah. Serahkan kepada Allah, ini yang harus kita hadirkan. Semua musola dihidupkan untuk berkumpul orang saat itu. Memohon kepada Allah. Dengan bahasa istighosah dan sebagainya. Cuman yang menjadi masalah istighosah kadang istighosah untuk dukung si A yang nggak jelas, istighosah dukung si B yang nggak jelas ini jadi masalah. Sudahlah lupakan si A, si B, si C, kita pakai huruf yang lain saja. Kita mintanya kepada Allah saja di malam itu, ya Allah kirimkan kepadaku orang baik. Orang soleh. Sudah ini yang harus kita hadirkan. Jangan lupa ini. Ini ini, ini adalah yang sering dilupakan oleh orang yang berjuang secara lahir. Kita katanya Allah, oh, pemimpin kita harus cari pemimpin yang benar. Kalau tidak milih, nanti yang nggak benar bakal naik. Itu kan akalmu yang berbicara. Akan tapi lihat, menghadap kepada Allah adalah solusi yang paling penting. Mendengarkan tangan, maka di malam itu nanti, malam Rabu nanti, kami menghimbau semua yang mendengar suara ini. Menyisihkan waktu, tolong televisi ditutup semuanya, biar kita bisa tidur sore, kemudian bangun malam, kita mendengarkan tangan, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Baik kemudian cara memilih, kita harus tahu bahwa yang pertama, dan ini sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu di acara televisi di CTV kemudian setelah itu di majelis Al-Bahjah dan hari ini kami ulang karena begitu pentingnya masalah ini yang paling penting dan utama adalah kita tidak dosa itu dulu bagaimana agar kita tidak dosa di dalam memilih atau kita tidak dosa di saat kita tidak memilih yang tidak memilih juga berdosa yang memilih berdosa juga bisa. Kapan itu? Di saat tidak mencoba menerapkan lima hal berikut ini. Yang pertama, di saat Anda harus memilih. Memilihlah, memilihlah karena Allah dan yang ada di mata Anda adalah kemaslahatan umat. Bukan kemaslahatan pondokmu. <laughs> Bukan kemaslahatan keluargamu, jadi pandanglah Allah, lihatlah Allah. Jadi saat Anda milih karena Allah, tutup matamu dari kekerabatan. Biarpun kerabat kalau tidak membangun umat dan tidak ada maslahatnya, maka jangan dipilih. Ini yang paling penting. Sebab kita sering memilih karena keluarga, kerabat, anak paman dan sebagainya, masya Allah. Atau kelompoknya tidak kita memilih karena Allah. Dan ini untuk menjernihkan hati kita dari kecenderungan yang tidak benar. Jadi karena Allah, aku gak peduli. Biarpun bapakku kalau dia kalau memang dia masa depannya tidak baik untuk agama Allah ini, untuk umat Nabi Muhammad ini, maka aku tidak bisa memilihnya. Jadi Allah ini yang pertama. Jadi tidak memilih itu bukan ini di, di, bukan karena unsur kekerabatan, unsur persaudaraan, kawan lama atau apapun sedulur dewek dan sebagainya macam nggak penting itu semuanya. Akan tapi yang kita pilih adalah karena Allah. Pandangan kita adalah kemaslahatan umat. Yang kedua, Anda harus tahu bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan Allah harus baik Ya. Mulai dari salat, lah kalau dengan Allah sudah khianat, Allah yang maha kuasa untuk menyiksanya. Allah hukuman Allah tidak akan lepas bagi orang yang melanggar. Allah saja dibohongi bagaimana umat ini. Kalau orang sudah pernah meninggalkan sholat mabuk, melakukan dosa-dosa gede, itu adalah orang fasik, coret. Tidak bisa anda pilih siapapun dia. Maka bagaimana hubungannya dengan Allah? Yang menjadi masalah kita juga tidak pernah kenal sujudnya kayak apa dan sebagainya. Sudah begitu kita memberikan rekomendasi. Kita salah dalam hal itu. Maka kita harus tahu bagaimana kedekatannya dengan Allah. Dan rupanya kedekatan dengan Allah tidak cukup. Harus kita lihat bagaimana hubungannya dengan sesama manusia. Baik tidak dengan orang tuanya, baik tidak dengan saudaranya, baik tidak dia dengan istrinya, atau dengan suami, dengan anak-anaknya, dan seterusnya. Ini penting. Orang kalau baik kepada Allah, tidak baik kepada sesama manusia, tidak akan diterima oleh Allah. Lah kalau sama anaknya saja dolim, kepada istrinya dolim, kepada ibunya kurang ajar, bagaimana akan bisa berkasih sayang kepada umat ini? Hati-hati. Memang benar-benar pelik menurut sih. Makanya kalau sistem demokrasi nggak ketemu judulnya kayak begini ini. Begitu berat. Tapi kalau sistem syuro, orang-orang cerdas, orang-orang berakal, ini ngerti yang akan ditunjuk memang sudah bergaul lama dari hubungannya kepada Allah. Dia tahu hubungan dengan manusia, dia tahu. Tapi ini tiba-tiba nongol di gambar itu siapa? Sampai kadang-kadang tanya pun yang ditanya juga nggak ngerti, tanya lagi juga nggak ngerti, nggak tahu siapa dari mana dia. Allah, model apa kayak gini nih? Musibah memang ini musibah, Anda harus disadari. Jadi harus tahu hubungannya kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik. Setelah hubungan kepada Allah baik, kepada manusia baik, ini yang ketiga, yang keempat adalah siapa yang mengusung dia, siapa yang bakal membisikkan kepadanya, bersama siapa dia. Kalau yang ada di kiri kanan yang nggak bener, dia akan ke bawah nggak bener. Termasuk kalau istrinya suka shopping saja sudah bahaya itu. Yang mengusung ini mengangkat Islam atau tidak? Apakah bahasanya ormas atau partai? Siapa yang bakal mengusung? Itu yang bakal membisikkan tentang program-program perencanaan-perencanaan ini yang membisikkannya. Biarpun orang itu baik pada zatnya dirinya baik, tapi kalau yang di kiri kanannya nggak baik nggak bisa. Biarpun dia soleh, katanya ahli sujud, dermawan. Tapi ternyata diusung oleh orang yang tidak baik. Diangkat oleh orang yang tidak baik. Kan? Seorang khalifah Rashid namanya Harun al-Rashid. Pernah suatu ketika mengucapkan salam di kubur Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Ha, ana ibnu amnika kodja ya Rasulullah. Ziarah kubur Nabi. Ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu. Aku anak pamanmu telah tiba ya Rasulullah. Biasa kalau orang punya nasab dengan Nabi bermanja-manja dengan nasabnya. Disebut nasabnya, aku anak pamanmu ya Rasulullah. Karena Harun ar rasul itu secara nasab silsilahnya nyambung kepada Abbas pamannya Sayyidina Abbas paman Rasulullah. Mengagumkan memang pengikutnya Harun ar rasul terkagum karena saya punya khalifah dari Quraisy dan dari kerabatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di pojok kubur sana ada satu orang yang tiba-tiba mengucapkan salam dengan suara yang tidak kalah lantang dengan suaranya Harun al-Rashid dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, ha ana ibnuka Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah, aku putramu telah tiba ya Rasulullah. Siapa itu? Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husin Ibn Ali. Cucunya Rasulullah. Jadi secara nasab, dia lebih dekat daripada Harun al Rashid Kalau Harun al Rashid anak paman, kalau Imam Ali Zainal Abidin ketemu anaknya Rasulullah, yakni ketemu cucu Rasulullah langsung. Harun Rasul tersenyum melihat Imam Ali Zainal Abidin. Salah satu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Tersenyum kagum, menghargai. Akan tapi di saat tuntas dari senyumnya, tiba-tiba yang di belakang berkata, "Khalifah, Khalifah dengar salamnya Ame Ali Zainal Abidin." Ya aku dengar dia bersalam, ya Rasulullah, anak ibnu kerja, aku anakmu telah tiba. Kata yang BCI, dia ada maksud khalifah. Maksud apa? Menandingi omonganmu. Karena engkau mengatakan aku anak pamanmu, dia mengangkat suara lantang, aku anakmu, maksudnya apa? Dia cari masa. Dia tuh pesaingmu. Cari masa. Seketika itu Harun al-Rasid tergoda lalu dipenjarakan Imam Ali Zainal Abidin dalam satu riwayat cuman tidak lama satu hari Allah berikan hidayah kepada Harun al-Rashid setelah dipenjarakan, dipenjarakan sehari kemudian dikeluarkan lagi dan giliran yang membisikkan tadi di penjara karena telah meracuni hatinya Harun al-Rashid artinya apa? sudah benar keadaan yang bisik ini nggak benar hati-hati jangan menantang soleh baik nggak tahu siapa yang ngusung ini Apalagi kalau urusan partai dan sebagainya udah punya kekuatan dia. Jadi yang ngusung ini siapa? Maka jangan hanya mengatakan orang itu baik lalu beres. Enggak. Siapa yang ngusung? Siapa yang di kiri kanannya? Termasuk anaknya, istrinya, teman-temannya siapa itu? Itu yang keempat. Yang kelima adalah yang kelima adalah cara mendapatkan jabatan tersebut dengan cara yang benar dan baik. Kalau anda menemukan orang mendak, men, mengambil atau mencari kedudukan, ternyata caranya tidak benar, maka ketahuilah dia tidak pantas untuk dipilih. Sebab tujuan sebaik apapun, jika cara menuju tujuan tersebut salah, maka tujuan itu tidak diterima oleh Allah. Seperti orang bangun masjid dengan menggerakkan perampok. Bangun masjid membaik, tujuannya baik agar orang pada sholat Agar tapi ternyata menuju masjid, membangun masjidnya dengan cara merampok adalah salah. Sama. Biarpun cita-citanya ingin mencerahkan umat. Nanti kalau saya jadi presiden atau jadi gubernur atau jadi wali kota jadi nanti insya Allah akan saya berdayakan pesantren semuanya tujuannya mah baik katanya begitu. Tapi cara menuju kepemimpinan tersebut dengan cara yang salah maka itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi begitu sebaliknya wahai ahli iman. Jika Anda merindukan kepemimpinan tersebut bukan karena Anda rindu jadi pemimpin. Karena Anda ingin merubah umat, merubah bangsa ini yang sudah terpuruk dengan kebusukan akhlak. Anda bercita-cita untuk menjadi pemimpin. Anda menginginkan jadi pemimpin karena dengan harapan setelah jadi pemimpin Anda bisa merubah. Cita-cita mulia dan Anda di saat menuju kepemimpinan tersebut dengan cara yang benar, Cara yang diridai oleh Allah maka ketahuilah. Biarpun Anda tidak sempat jadi pemimpin, Anda sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah enaknya ini. Dan di saat mendapatkan kepemimpinan sangat mudah untuk menerapkan apa yang sudah dicita-citakannya. Biarpun tidak mendapatkannya, dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah kisah politik yang sesungguhnya. Jadi biarpun tidak mendapatkan, kalau ada orang saya ingin jadi apa? Anggap saya jadi wali kota, bupati, atau saya ingin jadi presiden. Contoh satu orang. Tujuanmu apa? Ingin merubah umat ini. Menerapkan akhlak yang mulia. Kemaksiatan akan saya berantas dan sebagainya. Bagus. Cita-cita bagus. Kemudian dia meniti kepemimpinan dengan cara yang benar. Cara yang diridai oleh Allah. Maka ketahilah, Biarpun dia tidak sempat jadi presiden. Pahalanya presiden akan diberikan oleh Allah kepadanya. Ini yang harus diyakini. Akan tapi sebaliknya lihat. Caranya yang nggak benar biarpun jadi tetap dosanya yang dapat. Allah. Naudzubillah. Maka cara itu sangat penting dan Nabi Alaihi Wasallam memperhatikan cara. Di saat Nabi butuh kerajaan, butuh kekuasaan, butuh pasukan lihat. Nabi dalam keadaan masih lemah di awal dakwah beliau, ternyata orang kafir Mekah berkumpul dan menyadarkan kepada Nabi Muhammad, "Hai hey Muhammad, berhentilah engkau dari perjuangan dakwahmu itu. Jika engkau mau berhenti, aku akan beri kerajaan. Aku berikan kepadamu kerajaan di sini. Dan engkau akan aku beri kekayaan yang paling banyak di sini. Dan akan aku beri wanita tercantik di sini. Apakah Nabi Muhammad berpikir politik modern baru saat ini? Yang penting saya duduk dulu baru nanti saya rubah umat ini. Begitu? Tidak. Nabi tidak menerima itu. Oh, tidak. Biarpun kau letakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, nggak akan berubah saya. Apalagi cuma kerajaan anda. Nah, Nabi tidak mau berbohong. Karena apa? Untuk mencapai kemuliaan harus dengan cara yang mulia. Padahal kalau politik zaman sekarang kan ngomong gini. Jadi presiden dulu deh. Terserah caranya gimana. Nanti kalau jadi presiden membuat sejuta pondok pesantren. Gitu. Gak ada. Nabi Muhammad mengatakan tidak. Saya tidak butuh kerajaan yang kau tawarkan. Dan saya tidak butuh kekayaan yang kau tawarkan. Akhirnya apa? Kemenangan pun diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Hijrah ke Madinah. Kejayaan umat Nabi Muhammad sampai hari ini. Jadi harus ini, ini cerita politik yang sesungguhnya. Jangan salah. Makanya kalau ada orang mencalonkan jadi apapun. Kalau caranya salah. Maka anda tidak boleh memilihnya. Termasuk cara salah membagi-bagi duit. Tidak tahu duitnya siapa itu. Dulu mah pelitnya setengah mati. Giliran mau mencalonkan bagi-bagi duit. Ada apa itu? Membeli. Membeli hati anda. Anda harus jadi orang cerdas. Hatimu tidak boleh dibeli dengan yang namanya rupiah. Tapi kalau bagi membeli hatimu dengan akhlak yang mulia, perilaku yang baik, anda terbeli dengan kemuliaan. Karena anda melihat dia mulia, dia baik, maka anda punya kecenderungan. Tapi kalau ada hati yang bisa dibeli dengan uang, itu hati murah, hati rendah. Dan yang membeli hati dengan uang adalah rendah. Maka dia tidak boleh dipilih. Harus diperdengarkan ini. Dan ini kalimat ini menolong mereka. Biar tidak biasa ngambur-ngamburin duit. Duitnya siapa itu yang dipakai. Ini. Maka calon-calon itu kalau denger ini sebetulnya malah seneng. Karena apa? Wah lumayan nih nggak usah ngeluarin duit kan. Ya. Jadi yang ngasih duit kepada anda tidak boleh anda pilih. Karena niatnya sudah busuk dia itu. Enggak, jangan dikasih. Yang sudah terlanjur ngambil duitnya kembalikan. Terlanjur habis bu ya. Ah, terlanjur habis. Iya bu ya. Punya duit untuk ganti? Gak punya. Kalau sudah terlanjur habis duitnya nggak bisa ganti. Kalau begitu tobatnya adalah jangan dipilih. Benar-benar jangan dipilih dia. Kalau nanti masih milih dia, doa, dosanya dua. Ngambil duitnya dosa, ambilnya do, dosa. Baik, inilah yang harus kita pahami bahwa caranya nggak benar. Kadang mencari masa, ngumpulkan masa, gelar maksiat. Orang pakai baju setengah badan dipamerkan maksiat. Belum jadi sedang gelar kemaksiatan Anda. Haram memilihnya. Ayo. Oh belum jadi apa sedang gelar kemaksiatan itu. Bagaimana kalau jadi nanti Dia belum punya kekuasaan sudah menyebarkan kemaksiatan itu. Ini yang harus dipahami. Maka hati-hati ini di hadapan Allah. Urusanmu dengan Allah bukan 500 ribu yang diberikan. Bukan 70 juta untuk bangun kamar mandi pondok. Bukan itu. Tapi urusanmu dengan Allah. Sekali anda salah memilih hitunganmu di hadapan Allah. Ini loh yang harus kita hadirkan. Jangan jangan main-main memilih ini. Kalau anda membaca lima yang kami sampaikan kok bingung. Biarkan anda dalam kebingungan. Bingungannya ahli iman itu. Bingung bu ya. Aduh, sudah hari Rabu pagi lagi. Ini gimana nih? Bingung nih. Bingungmu bingung iman tuh. Daripada nyantai ke TPS nyoblos salah neraka tuh. Mending bingung, bingung, bingung. Sudah, tidak pergi ke TPS saya bu ya bingung. Tidak apa-apa. Karena bingung memang benar-benar membingungkan manusianya. Tapi jika Anda menemukan lima hal ini, Anda wajib memilihnya. Ini loh, tujuannya agar kita itu selamat, itu saja. Selamat ini loh, jangan main-main urusan begitu. Dan kalau urusan pemimpin itu permasalahannya bukan kita memilih. Urusan makanan haram, makanan haram untuk pribadi. Mana yang lebih berat? Makan babi atau makan bangkai ke kambing? Sama-sama haram kan? Sekarang tidak ada lagi. Adanya hanya daging babi sama daging kambing bangkai. Mana yang diutamakan? Nggak ada yang utama, semua jelek. Tapi darurat bu ya ini. Darurat. Para ulama mengatakan. Akhafu dorora ini yang paling ringan. Ambil bangkainya kambing saja. Tapi ini untuk saya utama Untuk diri saya sendiri. Tapi kalau pemimpin ini nggak urusan aku dengan dia, aku dengan umat ini. Jadi masalah apa dororen itu tidak bisa diterapkan dalam urusan kepemimpinan. Ini harus diterapkan. Baik, ini saja insya Allah jangan terlalu lama-lama. Intinya bagaimana nanti di saat Anda akan memilih, takutlah kepada Allah. Anda fahamkan makna lima di dalam diri Anda. Yang pertama adalah bagaimana Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Anda akan memilih. Yang kedua, orang itu sudah Anda ketahui dia dekat kepada Allah. Yang ketiga, dekat kepada manusia. Yang keempat, lihat yang ada di kiri kanannya orang yang benar. Yang musuh adalah orang yang benar. Yang kelima caranya benar. Baru setelah itu Anda masuk bagian selanjutnya. Malam harinya istikharah, sholat hajat, baru besok Anda pergi ke TPS. Kalau anda sudah melakukan itu semuanya, ketahuilah, serahkan kepada Allah. Kalau mungkin ada yang bingung sampai tidak memilih, kalau memang bingung, bingung tuh nggak bisa dibohongi loh, ya, ya bingung saya itu. Maka ketahuilah anda serahkan kepada Allah yang akan memilihkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ini. Maka ini ini benar-benar harus difahami, ini kita itu pengen selamat dulu. Selamat dulu ya Allah, jangan sampai kita punya punya saham kemaksiatan nih yang saya pilih sudah saya suruh aku masih saya pilih lagi. Waduh maksiat berjalan. Sekarang apalagi sudah banyak janji-janji palsu. Kalau belum jadi mama Allah janjinya selangit. 120 janji. 120 janji ini. Kurang banyak lagi. Wah janji. Dan sudah banyak pengalaman. Kita dibohongi orang banyak. Dan Baik, ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan tentang untuk hari pemilihan nanti sehingga kita bisa benar-benar selamat aman hati kita, diri kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti akan milahkan Allah. Kalau sudah seandainya ini kompak menghadap kepada Allah dan ada orang-orang soleh, ketahuilah enteng masalah pemilihan. Kalau memang orang itu nggak benar baru naik mati bisa saja itu nanti. Cuman kita tidak pernah ngadu kepada Allah, kita sok harus pilih ini lo, insya Allah bisa terpercaya. Amanah apalagi. Yes. Mana ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita perlu menghadap kepada Allah di tengah malam. Nangis, ya Allah pilihkan pemimpin yang baik ya Allah. Enteng bagi Allah. Hmm. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang menaikkan orang dan menurunkan orang. Pengembala kambing di Yaman jadi presiden 35 tahun. Siapa yang nyangka waktu jadi pengembala kambing kok? Presiden kita yang lama itu pun dulunya juga anaknya petani. Siapa ngira dia bakal jadi presiden? Allah kalau menaikkan orang gampang, menurunkan juga gak gampang. Makanya yuk kita mengadu kepada Allah agar Allah mengirimkan ke tempat kita adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Kalau calon calon-calon wakil rakyat yang baik, kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam Baik. Kita masuk hikmahnya Ibn Atta'ilah Sekandari. Hikmah itu indah. Kalau sudah ngomong politik ini itu sudah pusing lah. Tidak enak makannya. Ya jangan. Urusan gitu aja nggak enak makan. <laughs> Tetap kita tantang. Insya Allah. Kita sekarang ngedemkan hati dengan Ibn Atta'ilah as Ngedem hati dengan belajar hikmah dengan Ibn Atta'ilah As-Sakandari. الحكمة ل والسبعون بعد المئة ل م ئ ة سرى ح ك ينك س ر ت س ت و قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به و ب أ ل في الدارين آمين إلى أن قال من عبر من بساط إحسانه azmatathul isaatu wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza sa idza asaa Ini kisahnya orang yang beriman di saat menghadap kepada Allah. Seorang yang beriman di saat menghadap kepada Allah. Ada dua model manusia. Yang yakin kepada Allah. Yang pertama adalah ada dua, dua, dua, bukan dua orang. Dua tahapan. Dan tahapan ini tidak boleh kita kita pisah. Kalau memisah tahapan ini akan bermasalah. Artinya, kalau ingin menghadap kepada Allah. Anda sebagai orang yang beriman, kita tidak akan berbicara kecuali bersama ahli iman di sini. Orang yang beriman kepada Allah, ia punya kerjaan setiap saat adalah mengadu memohon kepada Allah. Nah, di dalam kita menghadap kepada Allah, memohon, mengadu kepada Allah, maka ada dua tahapan yang harus kita lewati. Baru setelah tahapan yang pertama, segera masuk tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama adalah agar kita melihat diri kita sendiri koleksi. menabar ambisati ihsanihi siapapun yang mengadu kepada Allah menghaturkan permohonan-permohonan kepada Allah ia berani minta kepada Allah atas dasar kebaikan-kebaikan yang ia lakukan Maka asmatathul iza'atu. Maka ia akan tidak bisa berucap lagi di saat ingat kejelekannya. Ini martabah ini harus kita lewat. Bapak, tahap ini harus kita lewati. Artinya apa? Seseorang itu harus berani melihat dirinya sendiri. Sehingga di saat seperti itu ada percaya diri Anggap saja kalau kita mau menghadap kepada seseorang, kita harus mengukur saya ini bakal dilihat atau tidak. Misalnya dengan kebaikan kita. Baru setelah itu kita berani menghadap. Dengan Allah pun begitu. Kita melihat kita sudah sholat, kita sudah ini, kita sudah ibadah dan sebagainya. Baru setelah itu kita menghadap kepada Allah. Tapi jangan terlena. Kita juga akan, kita harus melihat kekurangan kita. Nah, Ternyata di saat kita melihat kekurangan kita, kita harus sampai kepada tahap di saat kita melihat kekurangan kita, kekurangan kita itu menjadikan kita tidak bisa memohon. Nah, kalau sudah masuk tahap ini hebat. Artinya apa? Kalau seorang sudah bisa sampai masuk kitab ini bahwasanya dia menyadari dirinya jelek, dirinya kotor, dirinya banyak dosa. Tidak pantas saya menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Asmatatu menjadi diam dia. Makanya ini tahap harus kita lewati. Artinya kita itu harus sampai pada tahap menyadari bahwasanya kita itu nggak pantas ngadep kepada Allah karena jeleknya kita. Ini semuanya termasuk Nabi pun demikian. Padahal Nabi tidak berdosa, tapi Nabi merasa kurang. Ini bukan urusan ahli iman biasa, tapi ini semuanya. Nabi pun, bagaimana Nabi? Nabi Muhammad SAW ditemukan oleh Siti Aisyah melakukan sholat hatta antawar ramad gadama sampai kakinya membengkak. Ada apa dengan itu semua ya Rasulullah engkau lakukan? Beliau menjawab, afal akunu abdan syakuro. Jadi Nabi dengan beribadah sepanjang itu ibadah yang banyak masih merasa belum melaksanakan hak Allah. Masih kurang. Kalau melihat apa yang Allah berikan kepada beliau, dengan apa yang beliau berikan kepada Allah, Nabi masih merasa kurang. Padahal Nabi tidak berdosa. Biarpun sudah pangkatnya Nabi masih merasa. Itu harus. Kalau ini tidak kita lewati bahaya orang. Kita harus bisa sampai merasakan diri kita ini adalah benar-benar nggak pantas menghadap kepada Allah. Artinya kita harus bisa melihat kekurangan kita sampai kekurangan kita itu menjadikan kita tidak bisa berucap memohon kepada Allah yang hanya bisa kita katakan aku tidak pantas menghadapmu ya Allah karena terlalu banyak dosaku engkau maha suci ya Allah engkau berikan karunia mata kepadaku ya Allah telinga kepadaku ya Allah tapi siang tadi aku maksiat sungguh aku bikin malu ya Allah aku malu kepadamu aku tidak pantas menghadap kepadamu dan memang semacam itu kalau ada iman, dia akan sampai derajat ini. Dia malu menghadap kepada Allah. Karena apa? Dikasih mata untuk maksiat, dikasih telinga untuk maksiat, dikasih lidah untuk maksiat, anggota tubuh karunia. Ini semua dari Allah. Semestinya digunakan untuk yang Allah ridai, sudah diberikan oleh Allah, tapi digunakan untuk maksiat. Apa yang ada pada hamba tersebut? Asmatatul isaatu. Maka dia ingat kekurangannya, menjadi dia tidak bisa berucap. Tapi jangan sampai sampai di sini. Kalau sampai berhenti di sini masuklah bab putus asa. Dan itu adalah bencana. Maka lanjutkan setelah itu. Apa? Wa man abra an bin min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasbut ida asaa. Nah, kelanjutannya adalah lihatlah kemurahan Allah. Man abbar barang siapa mengungkapkan permohonannya Mimpi saat ihsanillahi berangkat dari kesadaran akan kebaikan Allah kepadanya Allah yang maha kasih Allah yang maha pengampun Allah yang maha pemurah maka lam yasmud dia tidak akan diam dia akan melanjutkan permohonannya lihat indah ini maka seorang hamba itu kalau dia hanya melihat tentang dosa-dosanya saja dia bisa masuk bab putus asa. Tapi samping melihat dosa, kita harus melihat bagaimana kebesaran Allah karunia Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi ingat, kalau orang langsung lonjak martabat yang kedua, tahap yang kedua tanpa tahap yang pertama menjadi manusia kurang ajar. Kenapa? Allah kan Maha Pengampun, biarpun saya dosa kan Allah Maha Pengampun. Nah, ini tak langsung tahap kedua ini. Ini ahli tasawuf sesat ini. Gak bisa orang langsung tahap kedua langsung Allah kan Rahman Rahim. Kalau bukan karena dosa kita, apa arti pengampunan Allah? Ini kurang ajar. Berarti kita tidak apa-apa banyak dosa. Kenapa? Allah kan Maha Pengampun. Ini kurang ajar benar. Jadi dua tahap ini tidak bisa dipisahkan dan kita harus punya tahapan ini. Kalau kita hanya tahapan yang pertama saja sesat atau tahapan yang kedua saja kurang ajar. Maka keseimbangan antara tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Dan begitulah kita. Makanya ada yang sering kita hadirkan. Ta'ammul, tafakkur, nyesali dosa, dosa. Baru setelah itu memohon kepada Allah. Sering kita katakan, Ya Allah, kalau kami melihat dosa-dosa kami, kami malu menghadapmu, Ya Allah. Akan tapi setelah kami tahu tentang kemurahanmu, maka kami mohon, Ya Allah. Sering kami sampaikan yang demikian ini. Karena memang betul kalau melihat dosa kita itu gak pantas. Minta kepada Allah, oh, sudah dikasih pun masih kurang ajar. Dikasih mata, gunakan maksiat. Terus meminta apa lagi ini kepada Allah? Tapi setelah kita melihat kemurahan Allah, maka kita menghadap kepada Allah. Maka ini dua hal yang harus dihadirkan bareng-bareng. Dalam istilah lain adalah masalah khauf dan roja. Orang tidak cukup diberi harapan toh. Terus Allah Maha Pengampun surga kasih sayang syafaat Rasulullah. Ngentengin. rojak rojak harapan harapan toh. biar rasa takut ya. Atau orang diberi rasa takut, tak awas neraka, neraka, neraka, putus asa. Maka keseimbangan antara khauf dan reja atau harap-harap dan kecemasan, harap-harap cemas. Berharap satu sisi dan cemas satu sisi itu menjadikan orang itu lurus. Di saat ia akan berada di dalam kehinaan kemaksiatan, dia ingat hukuman Allah, dia akan berhenti. Dan di saat dia uh, mau putus asa, maka dia ingat kemurahan Allah, dia akan mohon kepada Allah. Maka ini ada keseimbangan antara raja dan khauf, harap dan rasa takut. Ini. Sesaat kita harus berharap kepada Allah. Sesaat kita harus takut kepada Allah. Kalau orang berada di wilayah satu saja tanpa mengambil yang sebelahnya, maka akan salah dia. Ada orang yang khauf, putus asa. Dan ini biasa terjadi di orang awam juga. Lalu berkata, ada satu kita datang kepada kami, Boya dua saat saya sudah banyak, saya tidak mungkin diampuni oleh Allah. Sudahlah, mau apa lah, terserah. Nah, kok bisa ngomong begitu? Dia putus asa karena dia sadar akan dosa-dosanya. Cuman dia tidak sadar bahasanya Allah Maha Maha Pengampun. Maka dihimbau kalau sudah orang menjelang kematian. Menjelang kematian, menjelang ajal, sakit sudah itu. Maka jangan diajak bicara tentang dosa masa lalu. Ajaklah bicara tentang kemurahan Allah, minta pengampunan Allah dan sebagainya. Ini termasuk diberi rojak harapan bahasanya Allah Maha Pengampun. Nah, inilah singkat padat apa yang disampaikan oleh Ibn Athaillah Sekandari. Kita harus melalui tahap yang pertama, tahap merenungi kekurangan kita. Kita tidak bisa ngomong. Kalau kita belum sampai tahap itu jangan pindah lagi. Sampai gak bisa akhirnya Pak, iya benar saya ini malu. Eh, coba minta, ya Allah, panjangkan umurku pantas nak ngomong begitu. Mau dikasih umur saja buat maksiat. Ya Allah berikan padaku rizki. Rizki. Kemarin kasih rizki buat mak. Apalagi kesehatan. Sehat jarang sholat. Lih sampai dia kalau mikir begitu sampai bingung. Iya ya. Malu dong aku minta. Sekarang dengan manusia saja ya. Anda sebagai seorang anak datang kepada bapak. Minta duit. Tapi duitnya itu digunakan untuk sesuatu yang bapakmu bakal marah. Ya, bapakmu paling benci mabuk misalnya. Anda punya orang tua paling benci ma, mabuk. Anda minta duit apa? Minta duit. Mau apa nak? Ada bah, kasih duit. Mabuk. Dengan duit yang diberikan bah, bapaknya. Kira-kira berani tidak minta lagi dengan tujuan untuk mabuk lagi, terang-terangan abah mau minta duit untuk mabuk. Nih, tempeleng itu kurang ajar. Begitu juga kalau orang malu masjid. Waduh gak enak ini. Kemarin ketahuan dikasih duit pakai mabuk. segala, mintanya malu deh kalau harus ngomong begitu. Ini dengan manusia saja orang bisa malu. Bagaimana dengan Allah kemarin dikasih mata, digunakan untuk maksiat, dikasih lidah sampai dia itu asmatatuh. Atau asammatu bukan asbatu. Asammatu. Kalimat besar, mohon maaf. Asammatu. Asammatu maknanya apa? Menjadikan tidak bisa berucap. Asammatu. Bisa juga asmatatu. Asam. Jadi menjadikan lidah ini tidak bisa berucap. Allah, aku tidak pantas ngadep kepadamu ya Allah. Nah, agar tidak mentok pada keputusasaan, lanjutkan min bisati ihsanillahi ilaihi. Ingat kemurahan Allah. Baru setelah itu, iya memang dosaku banyak. Tapi Allah kan maha pengampun. Nah, aman dia. Lalu ya Allah ampuni aku. Ampuni aku ya Allah. Baru setelah itu selamatlah seorang hamba. Dia sesaat takut kepada Allah, sesaat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diperintahkan untuk bertobat wa tubu ilallahi Kita harus bertobat kepada Allah semuanya. Artinya kita harus merasa semuanya nggak ada yang merasa sudah tuntas, hebat, cukup, nggak punya dosa. Itu musibah. Seandainya seandainya anda semuanya. Mulai dari lahir sudah berzikir, bisa sholat, lalu nggak maksiat. Nggak maksiat ibadah terus. Maka ketahuilah bahwa kalau ia merenung, ia merenung terus, maka ketahuilah bahwa ia akan sadar bahwa ia bisa sholat. Siapa yang menjadikan dia bisa sholat? Siapa yang bisa dia menjadi salat? Allah. Siapa yang menjadikan dia bisa istiqomah? Allah. Ternyata sahabnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat menyadari itu semua, maka apapun yang kita lakukan dengan tenaga kita, semuanya kita belum bisa membalas. Maka kita tetap kurang. Maka itulah biarpun Nabi, dia sampai derajat ini. Aku belum pantas. Tapi setelah itu menuju kepada Keyakinan bahwasanya Allah Maha Pemurah. Cuman bedanya kalau Nabi tidak pernah berdosa. Tapi lihat biarpun tidak pernah berdosa, tapi mereka merasa berdosa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad membaca istighfar. Beliau mohon ampun kepada Allah dalam sehari. Dalam riwayat dalam satu majelis tidak kurang dari seratus kali. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dosa apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Nabi tidak pernah punya dosa. Tapi demikian Nabi minta ampun. Karena apa? Itu martabat. Tetap merasa kurang. Merasa bersalah tidak di saat tidak bersalah. Itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Baik, jadi merasa bersalah menjadikan dia itu tidak bisa berucap, baru setelah itu melangkah, meyakini kebesaran karunia Allah, maka imbang itu manusia. Ini saja yang bisa kami hadirkan, semoga bisa benar-benar menjadi pembimbing untuk kita bahwa tidak cukup kita itu berharap kepada Allah pengampunan dan seterusnya, akan tapi sebelum berharap kita harus menyadari bahwasanya kita itu banyak kekurangan-kekurangan sehingga kita bisa mohon ampun kepada Allah secara sesungguhnya. Sehingga permohonan kita di tahap yang kedua serius. Karena setelah didahului dengan mukaddimah kesadaran akan kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bisawab. Baik, syukran kasir kami ucapkan kepada guru kita semua yang mulia Buya Yahya. Apa yang telah beliau sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah para hadirin hadirat dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi para hadirin yang ingin bertanya secara langsung. Silakan satu pertanyaan dari jamaah bawa-bawa dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haji Salim dari Trisi Blok Karangturi, Boya. Saya mohon ada pengajian rutin di desa saya, di masjid saya. Eh, minimal satu bulan sekali. Bisa nggak Boya? Insya Allah di mana itu? Di Trisi Blok Karangturi, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Jamaahnya udah banyak Boya yang menantikan Boya di sana. Hmm, pertanyaan saya, caleg yang gimana yang harus dipilih? Jawab caleg ada yang bagi-bagi kaos, ada yang bagi-bagi kudung, ada yang bagi-bagi uang. Jadi caleg apa yang harus kita pilih? Saya bingung, Boya. Itu pertanyaan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan dari jemaah ibu-ibu satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, mau tanya ya, bagaimana cara untuk menyadarkan teman apa saudara yang berhati batuk maksudnya tidak gimana? bisa dia merasa dirinya paling benar dia gimana membedakan mana mem menyadarkan uh, teman apa saudara yang berhati batuk gitu yang yang berhati batuk hmm. maksudnya dia nggak mau seolah-olah dia paling besar benar gitu walaupun dia sudah dibenarkan apa di di itu kan sama saudara-saudaranya apa kawannya gitu. Seolah-olah dia apalagi dia kayak orang gila kalau sudah ngamuknya gitu. Bagaimana gitu Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan dua pertanyaan. Selanjutnya langsung saja kepada guru kita semua yang mulia Bu Yahya dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang permohonan untuk bisa mengisi di mana di terisi. Sebenarnya kita rindu untuk bisa menghadiri beberapa tempat dari saudara-saudara kita. Cuman biasanya kita benturan dengan waktu. Sebulan cuma 30 hari, seminggu 7 hari, kadang-kadang ada permintaan di mana dan sudah saat ini kita sudah menutup banyak acara sehingga kita tidak ada acara kebiar misalnya tablik akbar di sana di sini tidak kita lebih lebih menekuni rutinan-rutinan yang membangun membangun masyarakat secara khusus kemudian membangun sekolahnya setelah itu membangun program di situ dan seadanya terisi bisa saja nanti dimasuki program kita nanti biarpun tidak sebulan sekali, berapa bulan sekali. Biasanya kita bentuk tim di tempat tersebut dan tim nanti bergerak, berpikir untuk kemajuan dakwah yang tidak hanya setelah pengajian bubar itu tidak, tapi setelah itu harus ada kegiatan-kegiatan yang men, apa, menunjukkan buah daripada majelis tersebut, apakah madrasah atau pondok atau sekolah atau media-media dakwah itu yang harus kita, kita tekuni. Insya Allah nanti akan bisa mengajukan kepada tim dakwah, bisa digabung dengan tim dakwah yang ada di Indramayu yang kebetulan bertahun sudah lama sekali e, perencanaan mengadakan majlis di Indramayu dan alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sudah bisa memulai eh, hampir sebulan yang lalu majlis di Masjid Agung, eh, Masjid Agung Masjid Raya Masjid Agung Alun-Alun Indramayu itu setiap Sabtu malam Ahad keberapa itu alhamdulillah kita sudah mulai dan nanti bisa digabungkan dengan tim yang di situ apakah harinya tetap atau ganti itu bisa dibicarakan sebab kita tidak tidak menerima pengajian yang hanya undangan ini harus ada timnya timnya itu bukan tidak usah khawatir tim nanti bukan tim kita minta duit nggak ada nanti sebab ada suatu ketika di satu majelis eh, setelah tim kita kita kirim untuk menanyakan permasalahan tersebut ketakutan. Kenapa kok pakai tim-tim Buya? Saya tidak ngundang pakai tim. Lah. Rupanya biasanya kalau ada tim itu minta duit ya. <laughs> tim kita tidak minta duit. <laughs> Jadi tim itu untuk menata soalnya sudah benar, lokasinya pantas atau tidak, laki perempuan dipisah, jangan sampai terjadi maksiat dalam pengajian tersebut. Tim itu untuk meluruskan itu semuanya. Jadi tidak hanya, makanya kadang-kadang pengajian yang tidak di bawah pantauan kita, itu banyak ada maksiat kadang-kadang, laki perempuan campur aduk, sholat asar hilang kadang-kadang, eh, tiba-tiba kosidahnya pun gak karu-karuan, misalnya apa, grup dangdut jadi kosidahan misalnya Kemudian yang baca Al-Quran pun semestinya laki-laki. Perempuan yang baca Al-Quran itu banyak masalah. Kalau memang tidak tim yang nangani. Karena kita ingin membuat majelis yang syari. Kita ingin mengangkat syariat. Kita harus dengan majelis yang syari. Jadi nanti bisa berkomunikasi dengan tim. Nanti apa? Nanti bicara. Apa yang direncanakan. Kapan waktunya. Biarpun tidak sebulan sekali. Gak ada masalah. Biarpun setahun dua kali. Setahun tiga kali. Tapi nanti ada buahnya. Dan insya Allah kita akan siap dimanapun dan kita akan siap dan nanti akan diikuti tim tim dokumentasi dan nanti akan dipublikasikan di berbagai macam media demi maraknya uh, syiar tersebut. Baik, kemudian pertanyaan beliau tentang bagaimana memilih calon, yaitu tadi pembahasan pada malam hari ini adalah bagaimana kita caranya memilih calon calon pemimpin dengan kriteria-kriteria yang kami sebutkan tadi. Jadi harus ada gambaran lima hal yang kami sebutkan tadi. Jika tidak ada gambaran dari lima hal ini wajib bingung. Dan orang bingung adalah bukan disalahkan, memang orang bingung gimana? Bingung itu tidak sana, tidak sini, tidak situ. Maka bingung biasa tetap di tempatnya. Seandainya tidak memilih karena bingung pun tidak dosa. Tapi yang menjadi masalah sudah ada pilihan kok tidak milih itu dosa. Jadi baik, jadi menjadi golput itu sendiri ada yang haram, ada yang tidak haram. Memilih ada yang haram, ada yang tidak haram. Maka lima hal tadi harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian uh, seorang ibu bertanya tentang kawan atau saudara yang keras kepala, keras hati, diingatkan tidak bisa, dinasihati, nggak mau. Maka gimana? Apa yang harus kita lakukan di hadapan orang-orang semacam itu? Ketahuilah bahwa penilaian tentang keras hati itu sendiri perlu kriteria. Bagaimana seseorang dikatakan keras hati, tidak mau dinasihati dan sebagainya? Di dalam ilmu menasihati ada tiga hal yang harus kita lakukan sebelum menasihati. Koreksi dulu dong. Benar tidak dia itu bersalah? Kan begitu? Jangan-jangan tidak salah kita anggap sah, salah masalah itu. Jadi ada tahapan yang pertama kalau kita ingin mengingatkan orang itu, kita pengen cermati itu dulu. Itu pelanggarannya pelanggaran kelas apa sih? Apa pelanggaran dosa gede kayak orang berzina, mabuk misalnya? Atau pelanggaran yang masih bisa dimaafkan, itu harus di, di, dicermati dulu. Jadi jangan-jangan urusan-urusan sepele Urusan yang tidak wajib misalnya urusan kesunahan. Hanya gara-gara gak mau pakai baju putih saja ribut di sebuah keluarga. Ini kan musibah. Atau gak mau pakai kopiah saja langsung wah nih dinasih hati gak ngelur keras kepala. Maka perlu dicermati dulu nih. Kesalahannya kayak apa sih? Ya, kalau kau salahnya masalah yang muhtalaf fihi ulama tidak bersepakat, maafkanlah, jangan terlalu kenceng-kencengnya begitu. Baik, setelah kita mengecek kesalahan tersebut, benar dia salah, maka tahapan yang kedua, dia ngerti belum, sadar belum kalau dia itu salah. Jangan-jangan dia tidak sadar kalau dia salah. Lah kalau orang tidak sadar dirinya salah, kalau disalahkan pasti tidak akan mau. Maka ini menyadarkan dia itu perlu. Jadi pemahamannya penting. Tapi kapan setelah kita meyakini yang kita anggap benar adalah benar, baru kita sadarkan, kita ajak bicara yang baik atau kita sampaikan. Nah kalau orang itu memang tidak tahu kalau dia salah, itu jangan dicaci. Cukup diingatkan saja sudah cukup. Itu pukulan misalnya Anda bersalah. Cukup diingatkan saja itu pukulan. Cuman kadang kita itu terlalu semangat. Allah udah orang salah, tidak cukup kita ingatkan ketambahan caci maki lagi. Gimana hatinya bisa lembut? Artinya dia bisa menjadi keras hati karena kita yang salah dalam mengingatkannya. Kalau kita ada orang bersalah, Pak, mohon maaf. Ini kadang-kadang pun di saat kita ingin menyalahkan, tidak serta-merta kita menyalahkan. Atau mungkin kita bisa dengan berpura-pura bertanya, yang benar mana? Kayak Imam Hasan dan Imam Hussein, seorang anak kecil, ingin membenarkan menyalahkan seorang tua. Lihat, adab yang sangat mulia. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein melihat seorang tua salah dalam berwudhu. Salah benar ini pelanggaran syariat wudhunya salah. Cuman Sayyidina, Sayyidina Hasan sadar. Kalau seandainya dia ngingetkan bisa saja langsung tersinggung. Subhanallah. Orang yang dididik oleh Rasulullah masih usia kecil. Manggil bapak tersebut, bapak, bapak, sini pak. Bapak, bapak minta tolong sini. Ada apa nak? Pak, saya dengan abang saya ini mau berlomba. Lomba apa? Lomba wuduk. Coba dinilai mana yang paling bagus wudhu. Wudhuku atau wudhu abangku ini. Ayo. Dilihat oleh bapak tersebut. Wudhu Sayyidina Hasan wudhu dengan benar. Sayyidina Husain wudhu dengan benar. Bingung bapak itu. Hmm, yang salah wudhu guru banyak. Dengan begitu sadar. Jadi usah pakai kalimat. Kadang-kadang kita itu ingin merubah kesalahan orang itu dengan serta merta. Kamu ini orang keras kepalanya. Kadang-kadang kita. Kadang-kadang. Jadi kita perlu adab akhlak yang namanya hikmah. Hikmah itu bukan keras, bukan lembut, tapi hikmah itu pas. Kapan kita harus mengingatkannya? Dan di saat mengingatkan ada dua hal yang harus perhatikan. Satu, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Artinya di saat Anda melakukan kesalahan bukan serta merta Anda harus mengingatkan saat itu. Cari waktu yang tepat lagi makan enak atau lagi apa itu. Jangan oh, kamu nunggu bener tuh Ah, nah ini satu. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Yang pertama, saat itu cari waktu yang tepat, lagi indah, lagi ini baru mohon maaf ya. Itu. Oh lagi panas begini, oh kurang ajar, sok tahu kamu wah, sok punyai, baru ngaji dua kali saja, wah ribut nanti. Ya, yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Anda harus tahu posisi kapasitas Anda sebagai apa. Kalau memang sekiranya Anda tidak bakal didengar oleh dia, Anda jangan berucap dengan dia. Atau mungkin di saat berhadapan Anda akan diremehkan dan sebagainya. Mungkin Anda bisa mengirim surat. Ya. Kadang kita tuh terlalu buru-buru bagian jadi pahlawan. Harus aku yang mengingatkannya. Anak mengingatkan bapak. Kadang tidak pantas. Tapi harus diingatkan. Kalau kita kan abah jangan begitu. Dia tersinggung, beliau tersinggung. Tapi mungkin dengan kirim surat. Atau kita berpesan kepada seseorang untuk menyampaikan. Jadi dua hal ini harus perhatikan. Jangan mentang-mentang orang bersalah. Lo Langsung, kamu tidak salah. Kamu tidak benar. Kamu salah. Bukan begitu. Jadi kekerasan hati orang bisa saja kita yang membuat keras. Nabi Muhammad mengatakan bahasanya, Bashiru wala tudafiru. Kalau ingin mengajak orang, jadikan mereka senang, jangan dijadikan mereka lari. Nah, kita tidak tahu kasus ibu ini seperti apa. Kalau memang sudah ada orang keras kepala, benar sudah dengan cara yang baik kok masih keras kepala, maka ketahuilah Anda yakin dalam berdakwah itu bahwasanya yang kita cari adalah pahala dari Allah. Apakah orang itu tobat atau tidak tobat, kita dapat pahala. Kalau kita mengingatkan satu orang, kemudian orang itu nggak mau dengar omongan kita, kita sudah dapat satu pahala. Besok kita ngingetkan lagi dapat pahala yang sama. Besok ngingetkan lagi dapat pahala. Artinya tidak boleh putus asa dan tidak boleh bosan. Apalagi kok dia sampai marah-marah, pahalanya lebih gede lagi. Nah, ini. Jadi kalau kita yakin akan pahala, maka tidak ada hentinya di dalam kita menyampaikan kebenaran, mengajak kepada kebenaran, tidak akan ada putusnya dan tidak akan ada hentinya. Pertanyaan politik. Afan Buya terkait caleg yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah syariah. Gimana seperti akhir ini ada orang kelompok lain seperti syiah. Seperti yang suka mencaci maki, membid'ahkan orang dan sebagainya. Akidahnya beda, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah kita. Maka katailah kalau Anda yakin, tahu bahasanya itu adalah dari kelompok-kelompok seperti itu, yang dikit-dikit mencaci maki, membid'ahkan kelompok akidahnya yang salah seperti itu, maka itu haram memilihnya sudah jelas. Cuman kalau orang sudah terjun di dunia politik itu sudah tidak pandang. Yang penting saya naik. Makanya kadang-kadang besok pakai baju hijau lusa kuning, besok lagi merah. Beda memang penting jadi. Makanya ada seorang tokoh, katanya tokoh ya, besok ikut partai ini, giliran nggak jadi tahun berikutnya ikut partai satu lagi. Dulu, dulu, dulu, dulu. Ini bingung nih, Ustadz lah. Gak boleh nyari orang ya, anak hanya contoh lah ini. Ini contoh, gak boleh nyari orangnya ya. Jadi kalau memang benar-benar dia punya basic, punya dasar akidah yang gak benar, akidah mencaci maki dan sebagainya, ya tidak boleh kita memilihnya. Haram kita memilihnya. Sederhana. Cuma dari jelen, orang yang dijajar itu, itu apakah kita nggak bisa mengetahui itu semua? Tidak bisa tahu semuanya. Kalau yang paling tahu satu dua, selebihnya kita tidak tahu. Makanya kok idah yang kami sampaikan itu umum. Kalau tidak tahu hati-hati. Bahkan kadang-kadang seseorang itu bukan dari akidah itu, Cuma karena dia punya nama dibawa oleh orang akidah tersebut hanya untuk kepentingan. Jadi memang kalau anda yakin keidahnya sederhana. Kalau anda yakin akidahnya enggak akidahnya beda dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah syariah sufiyah ini. Maka anda tidak boleh memilihnya. Haram hukum memilihnya. Selesai ya. Ini bisa cari sendiri. Kalau ada indikasi semacam itu tidak boleh coret. Indikasi ini coret. Indikasi tidak sholat coret coret coret. Semoga tidak kecoret semuanya ya. Musik. Nah, kalau kecoret semuanya pusing. Jadi coret, coret, coret. Tinggal yang tidak tercoret, maka nanti Anda bisa memilihnya. Dan memang ini pekerjaan berat. Sudahlah, kalau ada dalam kebimbangan dan kebingungan, kebingungan jangan lupa. Nanti Anda mohon kepada Allah. Khususnya malam nanti, malam pemilihan Anda minta kepada Allah dengan sungguh, dengan serius khusyuk, nanti Allah akan memilihkan untuk Anda. Allah alam biswa. Kemudian ada pertanyaan lain lagi. Seseorang benci sama orang sampai bertahun-tahun. Padahal orang tersebut ibadah puasa rajin. Bagaimana dengan ibadah dan puasanya? Aduh, hati pendengki, dendam, bakdo. Mendendam. Hati kotor, hati busuk. Bukan hatinya ahli iman. Jadi orang jangan dendam. Hmm. Nabi Muhammad itu kalau dipukuli orang itu sampai lupa. Ingat wajahnya, tidak ingat pukulannya. Jadi ada orang pernah nyakiti Nabi, Nabi tidak ingat siapa dia. Ingat aku pernah kenal dia. Bukan ya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, dialah yang memukulimu dulu. Oh, kalau kita ingat pukulannya terus. Tidak ingat nah, kebaikannya. Jadi jadilah orang yang pemaaf, lapang. Tidak ada yang sempurna manusia. Kita tidak hidup dengan malaikat. Sesaat ngomongnya jelekit. Sesaat dia, Masya Allah. Jadi lapang dada itu. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam kelapangan hatimu. Orang ngomong jelkit, paling dia salah ngomong. Tapi ada orang, hmm, kurang ajar. Lewat saja padahal dia sakit gigi. Itu katanya, kok cemburut banget sama saya. Nah. Orang sakit gigi kan Masya Allah. Sakit yang gak ada yang ngunjungi kan sakit gigi. Padahal anda yang mudah tersinggung, nasib orang hatinya tersinggung tuh. Artinya capek itu. Orang pendendam mudah tersinggung tuh capek. Hati kotor, jelek. Mukanya merut terus tuh. Tapi orang khusnudan Masya Allah. Orang hatinya kotor, pendendam, benci suudon sama orang itu. Dikirimi buah apel pun bingung, diciumi. Kok wangi ya? Ada apa ya? <laughs> buah apel sudah enak tinggal makan. Jangan-jangan, jangan-jangan. Dasar orang ini. Ya ada baiknya. Jadi maka dari itu menjaga hati, hati pemaaf. Hati yang pemaaf itu adalah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad gelarnya adalah Rauf Rahim. Pertanyaan banyak. Ini pertanyaan tidak penting, tapi kalau memang ada banyak. Mau tanya jika majelis Al-Bahjah difitnah sebagai majelis penuh riak. Semoga Allah mengampuni semuanya. Riak dan ikhlas urusan hamba dengan Allah. waktu. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pengumuman kajian dengan Umi. Hah? Uh, eh, pengajian dengan Umi bersama untuk ibu-ibu ya, bukan untuk adik-adik putri ya. Ibu-ibu atau adik-adik putri bisa ngikut 12 Rabi Ustani, Jumat Tani, 12 April, Sabtu depan ini. Pukul 15.45 di ruang Matia Komplek Masjid At-Taqwa. Mohon diinformasikan kepada ibu-ibu yang lainnya. Belajar fikih wanita. Tadkirah Hadramiyah. Ya. Kemudian. Uh, Maulid Nabi Muhammad SAW. Di Wonosobo Kidul. Wanasaba Kidul. Insyaallah tanggal 15 April 2014 ini ada maulid Al-Bahjah karena di satu ada tanah milik Al-Bahjah yang insya Allah akan kita bangun masa depan Pondok Putri Al-Bahjah ada di situ Pondok Putri kelas 1 2 akan kita pisah insya Allah tanggal 15 Jumat Tsani atau 15 April Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa majelis Ahad pagi, Sabtu pagi, dan untuk warga Indramayu setiap Sabtu malam Ahad setiap Sabtu malam Ahad. Waktu Sabtu malam Ahad. 12 April. Sabtu malam Ahad 12 April. Ahad depan tadi ya? Iya Ahad depan, malam Ahad depan di masjid. Dan majlis yang ada di Weru tetap ada. Majlis Weru tetap ada, tidak akan ada libur. Baik ini saja yang bisa kami sampaikan. Eh, semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan, keikhlasan. Dan semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga Allah memilihkan kepada kita pemimpin yang baik yang yang soleh yang benar. Baik, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman bahwa sedikit saja minta didoakan khusus ibu bapak dan kami yakin bahwa ada di antara bapak ibu ini adalah orang-orang ikhlas. Orang-orang tulus kekasih Allah. Mohon pembangunan di pondok pesantren terus berjalan karena antara tempat dan santri lebih banyak santrinya dan program-programnya terus berkembang. Jadi pembangunan akan terus. Maka mohon minta kepada Allah agar dikirim orang-orang yang bisa berjuang di tempat tersebut, ahli surga. Sudah begitu saja ibu doanya, ya Allah, kirimkan ahli surga. Orang-orang tulus yang bisa membantu perjuangan di pondok pesantren, menyelesaikan pembangunan pondok putri. Dan yang mendesak dalam hari minggu ini adalah 100 juta untuk pagar Kita membuat pagar pendek untuk pondok putri, ini untuk sementara. Dan 550 juta untuk pengecetan asrama guru. Ini yang sementara. Adapun jumlah untuk pembangunan pondok putri itu memang jumlah gede miliaran. Dan doa kita nggak minta, ya Allah kirimkan untuk itu semuanya. Baik doanya saja dapat pahala Bu ya. Doa, kalau ibu doa nanti ada orang berjuang. Orang berjuang ngasih duit, ibu dapat pahala sama. Bapak dapat pahala sama. Maka banyaklah doa. Doa, makanya kita lebih senang minta doa. Tulus, ya Allah, kirimkan orang-orang ikhlas, ahli surgamu untuk membantu pondok pesantren. Kemudian yang kedua, ya Allah jadikanlah kami bersama mereka, ya Allah. Enak. Doanya seperti itu. Yang tulus nanti malam setelah sholat hajat, sholat tahajud. Baik, mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah bimbing kami ya Allah bimbing kami kepada keridhaanmu ya Allah ya Allah keluarga kami anak-anak kami ya Allah Jangan sampai kami terjerumus dan tersesat ya Allah. Tertipu dengan keadaan zaman saat ini ya Allah. Maka kami mohon ya Allah bimbing kami ya Allah. Dan hanya engkau yang bisa membimbing kami ya Allah. Engkau yang memiliki kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan jauhkan kami dari segala kehinaan. Berikan kepada kami semua pengampunanmu ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Sungguh ya Allah. Dosa kami sangat banyak dan ampuni kami ya Allah sungguh jika kami melihat dosa-dosa kami kami malu menghadapmu ya Allah. agar tapi kami yakin dan tahu engkau maha pengampun maka ampuni kami. Jangan sisakan sedikit pun dari hambamu yang datang ketemunya dosa kecuali kau ampuni dosa mereka. Kau ampuni dosa kami semua ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun sebesar apapun dosa mereka di masa lalu ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Dan jauhkan kami kami dari segala kemaksiatan dan kami mohon siapapun dari yang hadir ya Allah yang masih mempunyai pekerjaan haram akan tapi mereka telah engkau bawa ke tempat mulia ini. Kalau masih punya pekerjaan haram ya Allah kami mohon ganti dengan yang halal ya Allah. Ganti dengan yang halal ya Allah. Ganti dengan rizki yang halal. Yang penuh berkah yang lebih banyak ya Allah. Jangan biarkan kami dengan keharaman-keharaman itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa dan kemaksiatan. Jauhkan kami dari melihat yang haram. Membicarakan yang haram. Dengar yang haram. Dan jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggal tinggalkan solat. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk hina dan kau hinakan. Saat ini ya Allah banyak terjadi perzinaan di sana sini. Kami mohon jika ada hambamu yang pernah terpeleset dalam zina. Kami mohon ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia. Dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina yang busuk itu ya Allah. Dan bukalah pintu halal untuk mereka dan untuk kami semua ya Allah. Yang sudah menikah wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Cukupkan mereka dengan yang halal hingga tidak melirik lagi dengan yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang kau muliakan, yang kau cintai yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah kirimkan kepada kami kami guru-guru yang mulia. Jauhkan kami dari guru-guru penfitnah. Kurungkan kepada kami pembimbing-pembimbing yang kau cintai. Ya Allah, jauhkan kami dari pembimbing-pembimbing yang kau benci. Ya Allah, kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin. Ya Allah, pemimpin yang kau ridai. Siapapun yang memimpin kami, kami mohon. Berikan kepada mereka bimbingan, hidayahmu. Jauhkan dari kemaksiatan dan ampuni dosanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang boleh. Ya Allah, jika ada di antara antara pemimpin kami yang dolim. Ya Allah berikan kesadaran ya Allah. Dan ya Allah dalam waktu dekat kami akan dihadapkan kepada satu pekerjaan ya Allah. Maka kami mohon yaitu pemilihan, pemilihan ya Allah. Maka kami mohon bimbing hati kami ya Allah. Jangan sampai kami melakukan dosa dan kemaksiatan di saat itu ya Allah. Ya Allah ampuni kami semua. Ampuni dosa-dosa masyarakat kami dan bangsa kami ini ya Allah. Ya Allah yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kamu mohon ya, ya Allah. Semua yang ada di tempat ini punya hajat ya Allah. Mereka punya hajat ya Allah. Dan saat ini pun mereka masih ingat hajat mereka ya Allah. Kami mohon kabar ya Allah. Selesaikan hajat kami. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan ya Allah. Yang sudah kau lapangkan mudahkan mereka berbuat baik dengan harta mereka ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat kami orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah. Yang akan bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang di tempat ini di pesantren ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka ketulusan. Baik yang berjuang dengan hartanya, ilmunya, pikirannya atau dengan panjatan doa di tengah malam, tenaganya ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Kebaikan untuk diri mereka, keluarga mereka, harta mereka, keturunan mereka ya Allah. dan berkailah hidup mereka dan berikan kepada kami semua husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman dan kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami kami mohon ya Allah saat kau hendak mencabut nyawa kami kami mohon Allah ya Allah saat itu hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.